نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kaum muslimin wal muslimat para pendengar sahabat bas dan sahabat insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat wal afiat tidak ada halangan sedikit pun. Mudah-mudahan apa yang kita tempuh di sore hari ini menjadikan pemberat timbangan amal bagi kita semua di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal kebaikan kita, mengabulkan doa-doa kita dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini untayan doa kita sampai pada doa yang ke-56 ya. Kemarin doa yang ke-56 kita sudah membicarakan tentang cinta ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai selain Allah Ta'ala posisinya harus di bawah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi kekuatan untuk bisa mencintai Allah dan mencintai apa-apa yang kecintaan terhadap apa-apa itu bermanfaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekarang kita masuk doa yang ke-57 yaitu doa e, minta diampuni dosa. Kalau di sini disebutkan doa pelebur dosa. Doa ini Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani e, hafizahullah taala mengambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan At-Tirmidzi. Doa tersebut berbunyi Allahumma tahhirni minal dhunubi wal khotoya Allahumma naqini minha kama yunaqqas saubul abyadu minat danas Allahumma tahhirni bisalti wal baroti wal ma'il barid. Saya ulangi. Allahumma tahhirni minadzunubi wal khotoya. Allahumma naqini minha. Allahumma naqini minha. kama yunaqqas saubul abyadu kama yunaqqas saubul abyadu minat danas Allahumma tahhirni bisalji wal baroti wal ma'il barid Allahumma ya Allah Tohirni sucikanlah aku Minadzunubi dari dosa Wal khotoya dan kesalahan-kesalahan Allahumma ya Allah Naqini bersihkanlah aku Minha dari dosa dan kesalahan tersebut dari dosa dan kesalahan tersebut kama yunaqqas saubul abyadu sebagaimana baju putih dibersihkan minat danasi dari kotoran dari noda minat danasi dari kotoran atau dari noda Allahumma ya Allah Tohirni sucikanlah aku Bisalji dengan salju Wal baroti dan embun Wal ma'il bariti dan air dingin Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian doa yang kita baca dari kitab ad doa Minal Kitab wa Sunnah yang di dikumpulkan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah taala dari beberapa hadis yang sahih. Ya, yang ke-57 ini doa mohon dibersihkan dari dosa-dosa. Dan kita perlu ingat para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau tidak punya dosa, maka doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dia mendapatkan ketenangan jiwa sebagaimana orang yang banyak dosa itu jiwanya tidak tenang. Jika kita berdoa seperti ini kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah tolong kita Allah beri kita kekuatan untuk bisa meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan diberi kekuatan untuk bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban ini manakala doa-doa seperti ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kadang kita mau beramal males ya kan Sementara kalau berbuat kemaksiatan kok ya sergap nah gitu tuh kita mau menghilangkan sulit kita bisa membaca doa ini Allahumma tahhirni minadzunubi wal khotoya Allahumma naqini minha kama yunaqqas thawbul abyadu minat tanas Allahumma tahhirni bisalti wal barati wal ma'il barid Ya Allah sucikanlah diriku dari dosa-dosa dan kesalahan Ya Allah bersihkanlah diriku darinya Sebagaimana pakaian yang putih bersih dibersihkan dari noda Ya Allah sucikanlah diriku dengan air salju, dengan air embun, dengan air yang dingin kaum muslimin wal muslimat para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk me menambah semangat kita di dalam lari dari dosa supaya kita dibersihkan oleh Allah taala dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Ada baiknya jika kita mencoba membuka kitab Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anit dawa isyafi obat yang mencukupi atau jawaban yang tuntas bagi orang yang bertanya tentang obat yang manjur di kitab tersebut beliau menyebutkan di antaranya bahaya kemaksiatan bahaya kemaksiatan Kenapa seperti itu? Karena kemaksiatan menimbulkan dosa dan dosa itu memiliki dampak yang buruk bagi hati, badan, dunia dan akhirat. Tidak eh, bain-bain kan? Jadi dosa itu itu memiliki dampak yang buruk yang akan menimpa hati, badan, ya, hati dan badan di dunia maupun di akhirat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah seorang ulama sampai ada yang menyusun kitab az zunub wal Ma'asi Atharuz zunub wal Ma'asi lil Farti wal Mujtama. Dampak buruk dosa dan kemaksiatan terhadap pribadi dan masyarakat. Nah, ada yang menyusun buku seperti itu. Ini demi membersihkan kaum muslimin secara khusus, manusia secara umum e, dibersihkan dari dosa-dosa agar mereka mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. E, kalau bisa kita sebutkan secara ringkas, dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan adalah yang pertama hermanul ilmi. Terhalangnya ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya yang Allah tuangkan pada hati seorang hamba. Sementara kemaksiatan memadamkan cahaya tersebut termasuk orang ngapalke ya ngapalke Quran ngapalke hadis ngapalke ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu itu kalau tidak memiliki dosa dia mudah tapi kalau punya dosa sulit untuk menghafalnya pernah kejadian seperti ini dialami oleh Imam As-Syafi'i rahimahullah taala beliau bersair sakautu ila waqi'in an su'i hifzi fa ila tarkil ma'asi wal ilmu nurun wal nurullah la yu'ta lil asi aku mengadukan kepada guruku yang bernama Waqi' tentang buruknya hafalanku fa'arsadani ila tarkil ma'asi maka beliau memberi petunjuk padaku agar meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Jadi, dengan banyaknya dosa dan maksiat itu menghalangi masuknya ilmu pada diri kita kalaupun kita berulang kali hadir ke majelis-majelis taklim, ngaji rono, ngaji rene, baca kitab itu, kitab ini gitu ya. Tetapi karena kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka e, ilmu tidak akan masuk ke dalam hati. Ilmu tidak akan masuk ke dalam hati karena ilmu tidak akan bisa bersatu dengan dengan kemaksiatan. Ini yang pertama dampak dosa dan kemaksiatan adalah hermanul ilmi, terhalangnya ilmu. Kemudian yang kedua terhalangnya rezeki. Dalam Musnad Ahmad disebutkan Innal abda sesungguhnya hamba layuh romur rizku bidzambi yusibuhu Sesungguhnya hamba itu diharamkan mendapatkan rezeki disebabkan dosa yang menimpa dia. Sesungguhnya hamba itu diharamkan atau terhalang mendapatkan rezeki disebabkan dosa yang menimpa dia. Kalaupun orang yang berbuat maksiat banyak, dosanya banyak, geliputan, ya tahu nutupi badan dan hati sampai menjadi hitam, tapi rezekinya melimpah, itu bukan rezeki yang barokah, tapi itu adalah istidroj. Istidroj itu pengelulu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Eh, musnad Imam Ahmad juga idza ra'aitallahu yu'til 'abda kulla syai'in 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidrajun jika kamu melihat seorang hamba diberi apa saja oleh Allah Ta'ala padahal dia berbuat kemaksiatan maka ketahuilah itu namanya istidrot. Istidrot itu eh, apa ya penundaan siksaan. Penundaan siksaan itu istidrot. Kalau bahasa Jawanya itu legamang yang lulu, dilulu, diujo. Nah, gitu ya. Kalau bahasa Jawanya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Taala surat uh, eh, Al Al-An'am ayat 44 kalau tidak salah falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim barakatim minas sama iwal ard uh, uh, saya lupa falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna abwaba kulli syai ah gitu ya falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna abwaba kulli syai ketika mereka melalaikan apa yang diperingatkan pada mereka maka kami bukakan pada mereka pintu segala sesuatu hatta idza farihu bima utu akhadnahum. Nah, sampai ketika mereka bergembira dengan apa yang mereka terima, baru kami siksa mereka. Nah, gitu. Jadi istidroj. Ya, jadi orang kadang alasan meninggalkan sholat kenapa? Karena dulu pas sholat rezekinya seret, tentang meninggalkan sholat rezekinya lancar dulu pas agamanya Islam ret seret ndang murtad ret lancar nah, seperti itu ketahuilah bahwa itu bukan nikmat bukan rezeki tapi itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki hambanya diakhirkan siksaannya naudzubillahi min zalik Kemudian yang ketiga adanya rasa uh, tidak nyaman di dalam hati orang yang berbuat maksiat. Rasa rasanya itu serba takut. Tidak merasakan nyaman, nikmatnya hidup tidak dia rasakan. Ini. Kemudian segala urusannya menjadi sulit. Segala urusannya menjadi sulit. Makanya untuk mendapatkan kemudahan supaya segera beristighfar agar dosanya dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya perasaan gelap di dalam hati. Kemudian yang selanjutnya hati dan badannya menjadi lemah. Ini dampak dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang selanjutnya kalau mau taat arah arasen piye piye Mas Eko e, malas melaksanakan ketaatan kemudian selanjutnya dampak buruk dari dosa dan maksiat adalah bisa memendekkan umur mungkret umurnya. Loh, kok gitu maksudnya gimana mungkret umurnya? Maksudnya orang berumur tiga tahun jika amal solehnya banyak maka dia seperti orang yang umurnya 30 tahun. Tapi orang yang umurnya 30 tahun jika amalnya buruk tidak punya kebaikan, nah, maka dia seperti orang yang umurnya sedikit. Kemudian yang selanjutnya kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Seperti dikatakan oleh sebagian salaf, Inna min angkubati sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Sesungguhnya dari akibat keburukan adalah datangnya keburukan yang menyusul. Sebaliknya wa inna min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Sementara pahala kebaikan adalah dengan adanya kebaikan lagi setelahnya. Itu. Orang itu, Pak, Bu, para pendengar yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekali nekat berbuat dosa, nanti akan merajalela, akan mencoba dosa yang lain lagi dan terus bertambah. Sementara kalau orang berbuat kebaikan, maka akan mendapatkan eh, kemudahan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Dan ini kita rasakan. Ini kita kita rasakan ketika kita pertama kali gagal sholat berjamaah itu nanti sudah muncul beberapa dosa yang lain contohnya apa kita gagal sholat berjamaah akhirnya kita sholat di rumah dalam keadaan terburu-buru akhirnya biasanya kalau sholatnya di rumah sholat kebeliah dan ba'diyah itu tidak dilakukan maka sangat rugi orang yang tidak pernah sholat berjamaah di masjid hanya mengandalkan di rumah jarang sekali mereka melakukan sholat e, qobliyah sama sholat ba'diyah tapi kalau sholat di masjid masa Allah kondisi sangat mendorong para penghuninya untuk semangat beribadah di dalam masjid itu rasanya adem, tentrem, enak Kemudian yang selanjutnya dampak buruk dari dosa dan maksiat adalah lemahnya hati dari berbuat kebaikan. Jadi orang yang berbuat maksiat itu melemahkan untuk melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya dampak dosa dan maksiat adalah akan menganggap remeh kemaksiatan akan meremehkan kemaksiatan. Nah, ini ini banyak sekali tapi mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan ya. Atau mungkin ya kita tambahi satu lagi lah, tidak apa-apa bahwa dampak buruk dari dosa dan maksiat adalah turisuzul mewariskan kehinaan. Karena kemuliaan yang ada pada jiwa disebabkan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah taala berfirman dalam surat Fatir, "Maka nayuritul izzata falillahil izzatu jami'a." Barang siapa yang menghendaki kehormatan, maka yang memiliki semua kehormatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan kehormatan dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mentaati Allah taala alias berbuat kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan kehinaan. Kemudian juga para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu gini. Dampak dosa dan maksiat itu akan nutupi mata hati sehingga memandang al-haq itu tidak bakalan kelihatan. E, banyak kan orang itu menganggap al-haq itu sebagai kebatilan, batil sebagai al-haq, sunnah sebagai bid'ah, bid'ah sebagai sunnah. Taat dianggap maksiat, maksiat dianggap taat gitu itu. Itu walik-walik itu gara-gara e, dosa yang menutupi mata hati. Nas'alullah al-afiyah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari setiap dosa dan kemaksiatan dan kalau kita memiliki dosa dan kemaksiatan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, membersihkan dosa kita sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari noda. Amin ya rabbal alamin wallahu taala alam. Baik saya terima kasih atas Eh, materi disampaikan pada kesempatan eh, sore hari ini. Demikian sahabat Bas satu buah bahasan dari yang kita simak bersama yaitu dari doa yang ke-57, doa mohon pelabur dosa. Dan banyak sekali ya hal-hal yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Jainuddin tadi terkait dengan dapat-dapat dosa seperti terhalangnya ilmu, kemudian juga bisa memadaikan umur, kemudian juga bisa membuat bermalas-malasan dalam beribadah, lemahnya hati dari perbuatan kebaikan dan lain sebagainya banyak sekali. Nah, untuk itu sahabat Bas dari apa yang uh, beliau kaji pada kesempatan uh, sore hari ini menjadikan introspeksi bagi kita semuanya. Nah, bagaimana upaya kita ya untuk bisa membentengi dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut ya bagaimana kebalikan dari apa yang disampaikan yaitu kita harus berusaha mencari ilmu syar'i kemudian juga giat dalam beribadah dan lain sebagainya. Nah, semoga ini akan selalu bermanfaat uh, baik di saya dan juga Anda semuanya. Baik, kali ini tiba saatnya kita akan memasuki season yang kedua, yang dimana season kedua ini akan memberikan kesempatan kepada sahabat BAS untuk bisa berinteraktif. Nah, silakan. Bagi sahabat BAS bisa menggunakan dari media yang telah saya sebutkan tadi, baik melalui SMS Center ataupun melalui Eh, call center kami, bahkan pula Anda bisa memanfaatkan media, yaitu media WhatsApp ataupun BBM. Ya. Baik Ustadz, tampaknya di sore hari yang berbahagia ini, sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi yang untuk pertama kita awali dari pendengar kita, Ustaz ya. Mm -hmm. Dari Bapak Bapak Yani yang ada di wilayah Banyu Biru. Ya, Bapak Yani ini hanya menanyakan mungkin ditanyakan sangat penting Ustaz eh, untuk apa namanya? Eh, untuk kemanfaatan beliau dan juga pendengar semisalnya. Apakah terkait dengan suami istri itu bersunda itu membatalkan wudhu Ustaz? Kan banyak mungkin apa paradigma mengatakan kalau apa namanya eh, suami istri itu membatalkan wudhu nah Ustaz kan gitu hmm. nah, berapa mungkin pendapat gitu mungkin nanti antum bisa sampaikan dan hmm. juga makan atau minum meskipun air putih itu apakah juga bisa membatalkan wudhu nah ini karena beliau menanyakan ini sangat penting sekali bagi beliau Ustaz hmm. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Amma ba'd, terima kasih Bapak Yani yang ada di Banyu Biru. Mudah-mudahan uh, Anda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekeluarga juga para pendengar yang lain dan semoga pertanyaan ini membawa manfaat untuk saya dan para pendengar semuanya serta semua yang tergabung di dalam uh, siaran di sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Uh, mengenai bersentuhan laki-laki uh, dan perempuan diantaranya suami istri ini apakah membatalkan wudhu? Ini para ulama uh, khilaf ya, Pak Yan ya beda pendapat. Kalau menurut madhab syafi'i itu bersentuhan laki dan perempuan itu membatalkan wudhu. Ya, eh, membatalkan wudhu. Tapi kalau menurut madhab yang lain itu mengatakan tidak berdasarkan beberapa hadis di antaranya yang disebutkan di, di dalam kitab Lughul marom itu Aisyah radhiyallahu taala anha e, mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium beliau kemudian sholat dan tidak wudhu. Nah, beliau menjelaskan seperti itu. Ya, Rasulullah mencium beliau radhiyallahu taala anha lalu sholat dan tidak wudhu. Ini menunjukkan berwudhu itu uh, tidak batal karena bersentuhan antara suami dan istri. Kalau ada orang yang mengatakan, oh, Rasulullah ngambung Aisyah nganggu lemek, ya, tahu dari mana ya, pakai lemek itu, nah, ya kan? Ya, secara umum kata-kata mencium ya, ya langsung lah kan seperti itu. Nah, jadi tapi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini tolong ya saya sampaikan aja nih kepada para pendengar mudah-mudahan ini tidak tidak menjadi pintu pintu pembuka fitnah gitu ya. Eh para ulama itu dalam masalah fikih banyak yang berbeda, tapi kalau akidah mereka sepakat ya. Ulama mazhab itu ulama mazhab yang empat itu yang terkenal, yang lain-lain juga banyak itu mereka ahlu sunnah wal jamaah. Jadi dalam akidah mereka sama. Kalau fikih memang kadang ada sedikit perbedaan di antara mereka. Sekarang sikap kita menghadapi perbedaan itu yang menjadi permasalahan. Mbok Yao kita itu legowo gitu loh. Ketika menghadapi orang lain punya faham atau eh, pemahaman atau amaliyah yang tidak sama dengan kita, sementara semuanya punya punya dasar dari ulama gitu loh. Kadang-kadang kita ini beda dengan sebagian orang itu langsung dicaci maki oleh pahami bito nggawa gomanyar dan macam-macam e, dikatakan memecah belah tapi padahal awal mulanya tidak tidak berbuat apa-apa jadi kadang-kadang yang ribut itu justru malah e, dari pihak pihak luar gitu loh jadi tolong umat Islam khususnya di Indonesia yang mayoritas ya bermadhab kepada Syafi'i, tolonglah kita itu eh, yang bermadhab syafi'i ya mbok yao yang lapang dada yang tidak bermadhab syafi'i mbok yao berlapang dada wong orang dalile nah, ntar dulu orang yang dalile tapi mereka punya sandaran dari kitabnya para ulama para ulama punya pendapat seperti itu sikap kita sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah jika ada ulama yang pendapatnya menyelisihi sunnah itu kita berhusnudzon kepada ulama tersebut mungkin dalil ini belum sampai kepada imam tersebut sehingga sehingga imam tersebut berijtihad sementara kita yang mengklaim e, bermadhab kepada salah seorang imam ya kita lapang dada ketika ada orang yang tidak memiliki kesamaan pemahaman dalam salah satu bagian kecil dari agama mazhab kita. Jadi podo-podo legowo, yo ya kiblate podo, Qur'ane podo, e, masjidnya podo, Tuhane podo, sama-sama mencintai ahlul bait, sama-sama mencintai para sahabat, khulafaur rosidine yo ya podo. Eh, piye meneh to? Khulafa Rasidin kan kabeh sepakat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Ora eneng sing gawe ukara uh, Khulafa Rasidin itu paijo ngatemin tugiman waginah kan yo ya ora eneng. Kejaba nek beda uh, Khulafa Rasidine lah itu uh, ora sah ora sah bareng-bareng ya memang agamanya beda gitu tapi ini ya sama nah, makanya tolonglah kita uh, latihan menjadi lapang dada dan juga saya sarankan kepada para dai untuk tidak uh, berulang-ulang mengangkat permasalahan yang menimbulkan uh, beda pendapat Iya toh ya, tidak perlu diulang-ulang pembahasan pula balik dirembuk nah ini akan memancing Eh, permasalahan pada orang yang tadinya jane wis mehar mari nah terus meneh nah, seperti itu ya eh, gini ya eh, gitu ya mudah-mudahan ini menjadikan maklum ini yang pertama tadi dikatakan batal pora terus yang kedua tadi aku lali mas Eko makan minum air putih membatalkan wudhu apa enggak itu makan dan minum tidak membatalkan wudhu yang membatalkan wudhu adalah makan daging unta. Itu pun juga sebagian ulama. Ini khilaf. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa makan daging unta itu e, membatalkan wudhu. Tapi ulama yang lain mengatakan makan daging unta bukan membatalkan wudhu, tapi dianjurkan untuk wudhu. Nah, gitu ya. Dianjurkan untuk wudhu. Seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Semoga jawaban ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz atas uh, jawabannya dan kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Budi Santoso yang ada di Purwodadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa Ustaz terkait masalah istri di istri ya. ya. Eh, yang ada di Al-Quran itu surat apa? Apakah hadis yang menjelaskan terkait dengan istidrat ter tersebut Ustaz? Iya. Uh, eh, istidrat tadi itu ada di surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu surat yang ke-6 ya. Surat yang ke-6 ayatnya 44 kalau tidak salah ya ayatnya 44 mana 44 ya ini disebutkan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka kami siksa mereka secara tiba-tiba maka ketika itu mereka terdiam berputus asa bahasa kita mak cenganguk nah gitu ini keterangan istidrot ada di dalam Musnad Ahmad ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala kita bisa membuka di dalam eh, kitab At-Tibyan eh, itu maksud saya Tibyan itu Al-Qur'an yang ada penjelasnya ringkas di eh, bagian pinggir ketika sampai surat Al-An'am ayat 44 di sana ada hadis ditulis berwarna merah. Ada hadis ditulis berwarna merah tentang e, eh, istidrat ini. Wallahu taala alam. Kalau ayat yang lain banyak sih, banyak yang menyebutkan tentang istidrat itu. Nah, tapi lafadznya bukan istidrat. Intinya penangguhan siksaan seperti itu. Wallahu taala alam. Hadisnya riwayat Ahmad. Hmm, gitu ya. Iya. Baik, eh, kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya dibagi untuk Bapak Budi Santosa di Purwodadi. Semoga Bapak bisa mencatatnya ya dari apa yang disampaikan Ustaz tadi. Uh, kali ini ada Mas Udin yang ada di Purwodadi, Ustadz, dan ini uh, mungkin bisa mewakili dari pendengar semisalnya Ustadz ya. Mm -hmm. Mungkin bisa diulang kembali Ustadz untuk, untuk doa tadi Ustadz, dan oh, iya. mohon yeah. pada berdosa biar dicatat para pendengar ya. dan mungkin bercerita dengan artinya gitu. Mm -hmm. Pelan-pelan saja, mungkin yang lain bisa mencatatnya. Iya, doa tadi berbunyi Allahumma tohirni minadzunubi wal khotoya Allahumma naqini minha kama yunaqqas saubul abyadu minat danas Allahumma tohirni bisalji wal baroti wal ma'il barid Artinya Ya Allah Sucikanlah aku Dari dosa-dosa Dan kesalahan-kesalahan Ya Allah Bersihkanlah aku darinya sebagaimana baju putih dibersihkan dari noda. Ya Allah, sucikanlah aku dengan air salju, air embun, dan air dingin. Ya, udah, kau. Baik, demikian untuk eh, Bapak Udin ya. Semoga bisa dicatat dan juga pendengar semisalnya pun juga bisa mencatatnya. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan uh, berikutnya. Ya, kali ini pertanyaannya yang datangnya dari saudara kita Bapak Mukhlisin yang ada di wilayah Jepara. Nah, sebelumnya mohon maaf Ustadz kalau beritanya ini di luar materi namun ini sangat penting ya. Mm-hmm. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, eh, saya mempunyai tetangga yang bekerja sebagai pembuat apa ya sebagai satu salah satu produk kalau bisa dikatakan itu sangat tidak bermanfaat Ustaz ya. Mm-hmm. Nah, apakah katanya itu halal? Dan saya sering juga dikasih makan dari hasil tersebut Ustaz. Apakah makan yang diberikan, diberikan ke saya itu juga halal atau tidak gitu. Ini adalah satu produk yang bisa dikatakan adalah yang sudah maruf yang sudah di bahkan MUI pun mengharamkan tersebut gitu Ustaz. Mm -mm. hasil penjualan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala maka hukumnya haram juga ya ya yang diharamkan itu banyak macam-macam ya yang diharamkan itu banyak e, kita bisa nyari sendiri ya hasil penjualan dari perkara yang haram itu ikut ikut haram hanya saja kalau ada orang jualan itu apakah semua rezeki atau pendapatan yang dimiliki oleh orang tersebut mesti haram semua tidak tentu tidak tentu karena memungkinkan dia mendapatkan rezeki dari selain itu mungkin dari orang tuanya sendiri atau mungkin dari mertuanya atau mungkin dia punya lahan pertanian, eh, nandur kimpul tukul, eh, bedol, eh, dan seterusnya payu didol atau yang lain ya. Sehingga kalau kita mendapatkan hadiah atau makanan dari orang itu ya kita kita terima dan kita makan gitu, Pak. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya dan kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya yang kali ini datangnya dari Umu Fitri yang ada di wilayah Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz terkait masalah hukum Yaitu hukum menjual barang Yang barang itu ditujukan untuk mengirim undian berhadiah yaitu di media-media. Nih, bagaimana hal ini, Ustaz? Uh, undian berhadiah ini ya tergantung hukum undian berhadiah karena tidak semua undian berhadiah itu diharamkan ya, tidak semuanya. Ya tergantung aja. Uh, tergantung uh, kalau memang itu cara yang diperbolehkan berarti ya kita diperbolehkan kalau ndak ya ndak gitu. Jadi kita berbicaranya bukan hukum bekerjanya tapi undiannya itu apa. Ah gitu loh. Ah, wallahu taala alam. Di situ disebutkan contohnya ndak Mas Eko? Oh, Baik, demikian untuk Umum Fitri di wilayah Kudus dan kita akan beralih ke pertanyaan uh, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, bagaimana sikap saya bila mana ini saya sekarang dijadikan salah satu sebagai pemimpin di dalam sebuah acara tersebut Ustadz? Yang mana tentunya acara tersebut di luar saya Ustadz. Nah, apa yang harus saya lakukan? Yang padahal saya pun sudah memahami terkait dengan sunnah gitu Ustadz. Hmm. Dengan Allah. Kalau kita ditunjuk sebagai ketua panitia sebuah acara yang acara itu tidak syar'i gitu ya e, kita sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar di situ e, amar ma'ruf nahi mungkar e, itu nganggu prioritas tidak langsung kabeh babati ndak tetapi diambil yang paling besar dulu Mantornya yang paling besar apa Anda sebutkan Nah gitu ya Misalkan Anda dipilih sebagai ketua panitia eh, eh, Peringatan Hari Besar Nasional Uh, kemudian di situ banyak uh, kemaksiatan lah kemaksiatan-kemaksiatan yang paling besar itu uh, kita kita sampaikan bahwa itu kurang banyak manfaatnya. Tapi kalau kita melarang sesuatu dikasih solusi, gitu ya. Misalkan lomba lomba anu lomba apa ya lomba jabat tangan gitu ya antara laki perempuan ini kan tidak boleh tidak eh, boleh eh, yang bukan mahram nah, terus kasih solusi ganti aja diadakan lomba cerdas cermat nah lomba azan lomba wudhu lomba kebersihan rumah dan seterusnya ini kan eh, banyak sekali manfaatnya ya jadi kalau kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar di Eh, tempat tersebut lakukan. Kalau tidak bisa ya udah jangan mau dijadikan uh, pemimpin. Lebih baik mundur di depan, tidak eh, uh, enak di depan daripada nanti uh, belakangan serba ewoh pekewoh seperti itu. Wallahu taala alam. Uh, demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas e, keterbatasan waktu kita sehingga ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab tapi kita sudah menjelang maghrib insya Allah kita sampai sini dulu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 Terima kasih baru saja anda menyimak siaran kami di gelombang 93.2 FM Radio Bas mengenal indahnya Islam. Semoga menambah kemanfaatan bagi anda dan keluarga.